Iya. Masker aja tidak cukup untuk mengatasi corona. Jadi jangan lupa minum herbalin Plus Habatus Soda. Herbalin Plus Habatus Soda. Corona ambil. Untuk <laughs> mencegah, ayo. Mencegah corona. Satu, dua, tiga. ngopi mas ambil sarapan roti mas Mari ini, iya ya? Iya. Iya, sarapan dulu biar strong menghadapi kenyataan hmm, Cek kuat, roti mas Ini mau download WA melalui lobster <laughs> Lupa lewat yang kan nanti. Ribet mas, habis ini mas. Nyimpan nih. Kalau tuh beneran harus dimemori. Ada yang memori kartu. Ah, eh, macan. macan. Ayam. Ayam. Hahaha. Lah jadi gitu. pikiranmu ayam. <laughs> Ada hasil ini. Aku mau oleh buntut ya. <laughs> Oh, apa ya? Oh. Wah. Kok ini nang bandana tirang mencerman deh. Kuwi tuh. Perbuka kabeh wae. Kono mau tak pengaruh.

Bu, kok edon itu? Aku punya uang saya. Sehat. Alhamdulillah. Mas. Oke. Hey, kamu mau cilan, Rey? Alah, Mas. Loh, acara wong bang. Pedas, kecap, saus merahnya yaitu adalah setliko Mana sih gak ada setliko Ah, hei hei. Eh, Jackson mas, Jackson. Ya Allah, biar pacar bareng. iya enak. Ya Allah. Gawes. Ini bergantung sama mas keberatan. ya. Eh. Aku harus kudu mangisu. Cek jebol mas. Tiga. Bahaya ini. Tiga door prize ya. Ini kalau bisa orangnya harus ada. Wes. Eh Tidak ada utang Kita akan utang kembali. Luar biasa. Saya nggak ini ya. Terus ini. Siap dong joget dong. Masuk sampai ini ngarep main gini. Dari orang-orang joget dong ada ya semuanya ini fardu ain wajib oke apa macam ini Hah? tinggal terus bini yang bini bocone lulu eh. Oke. Masya Allah. Masya Yusuf. Nama, inisial, inisial. Up, up. Nomornya. Nol. Kosong, kosong. Kosong bahaya. Bahaya kosong, kosong terus. mau natap. Tangan, tiga dari di Pekan Krista Seram 2020 Pak kita cek dulu kita cek dulu benar apa tidak benar apa tidak kita cek dulu ya mbak boleh lihat Pak. mbak Eh, udah. Oh, eh, udah. Oh, Kamu eh, oh, eh, Ayo, ayo, ayo. lo ya. Top, top, top. Pak, maaf. Namanya siapa? Apa itu? Apa? Eh? Aduh. Hehe. Gimana, Pak? Ya. Iki iki. 1 juta ya. 1 juta 250 jari. Ayo bilang aja. Mas, eh. Gak mau mau tapen. nangis belanja apa Mas? dari mati mati guyu Kamu belanja apa? <laughs> Oh, itu belanja apa lagi? Kan banyak tawa, Mas. Mas ya. <laughs> Ya? ya kamu ya. Lucu nih, Harus tadi kan,